menjadi hebat itu karena langsung ditarbiah oleh Allah adabani rabbi fahasna ta'dibi Allah yang mendidik aku yang mengajarkan adab kepada aku maka menjadi baguslah adabku sehingga Allah pun memuji Rasulullah wa innaka la'ala khuluqin 'azim sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung dan itu terbukti ketika para nabi yang masuk kelompok ulul azmi rasul-rasul pilihan yang jumlahnya lima halo Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanggu dening Gusti Allah ditanya sama Allah jawabannya beda-beda -beda. Nabi Nuh dipun Allah Ya Nuh man anta wahai Nuh kamu siapa Nabi Nuh menjawab ana najiyullah saya adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah gelarnya yang diatur ke Allah najiyullah giliran Nabi Ibrahim ditanya Allah waman anta ya Ibrahim sedangkan engkau siapa wahai Ibrahim Nabi Ibrahim menjawab ana khalilullah saya adalah nabi kekasih Allah gelarnya yang disampaikan sebagai jawaban ke Allah Nabi Musa ditanya sama Allah waman anta ya Musa sedangkan engkau siapa wahai Musa Nabi Musa pun menjawab anak kalimullah saya adalah nabi yang diajak bicara langsung sama Allah wa kallamallahu Musa taklima gelarnya yang disampaikan sebagai jawaban kepada Allah Nabi Isa nggih ngoten pontang leti dening Gusti Allah waman anta ya Isa sedangkan engkau siapa wahai Isa Nabi Isa menjawab ana ruhullah saya adalah ruh Allah gelaripun ingkang pun aturaken dateng Gusti panas kanjeng Nabi ingkang dipun dening Gusti Allah waman anta ya Muhammad sedangkan kamu siapa wahai Muhammad jawabannya kanjeng Nabi sungguh luar biasa Rasulullah boten jawab ana abdulul khalqi ajmain saya adalah semulia-mulia dari seluruh makhluk enggak Rasulullah boten jawab ana sayyidul anbiya wal mursalin saya adalah penghulu dan pemimpin dari para nabi dan para rasul enggak Rasulullah enggak menjawab ana sayyidul kaunain enggak Rasulullah enggak menjawab ana pemimpin dunia akhirat enggak tapi jawaban Rasulullah anal yatim ya Rabb saya hanyalah seorang yatim wahai Allah betapa sungguh tawadunya Rasulullah betapa adabnya Rasulullah yang luar biasa jadi pangkat niku lah disebut-sebut ke raka yang saiki ini jadi wakil RT wae mlakune degek-degek ke wong nesu-nesu woi woi di antara bentuk didikan dan tarbiyah Allah datang kanjeng Nabi itu tercermin dalam ayat mau lahum Rasulullah itu lemah lembut sikapnya alus sopan santun rendah hati Rasulullah nggak bersikap kasar lemah lembut kepada siapapun Rasulullah itu sikapnya lemah lembut termasuk dalam merubah peradaban dunia yang tadi disampaikan oleh MC minat mati syirki ila nuril iman Rasulullah pakai cara yang lembut teman sekalian sebelum Rasulullah lahir itu di Makkah sudah ada budaya toaf mengelilingi Ka'bah ya mesti masa toaf mengelilingi gerdu saya pembantah waktu itu jadi budaya toaf memeti Ka'bah niku sampun wonten jauh sebelum Rasulullah lahir nah tawafnya dalam memeti Ka'bah tadi antik, unik dan menarik orang-orang Arab waktu itu tawaf mengelilingi Ka'bah itu sambil telanjang bulat tanpa sehelai benang pun yang nempel di pakaiannya bahasa Inggrisnya the ote ote and the day kula gak iso bayangke kok umpama sakniki waktu dipraktekke model ngoten niku ibu-ibu akeh sing mencelat perkara kedongkrak wong lanang biyen biyen ngono Bu dadi tawaf niku kalih muda kok walah-walah terus sing diunekke montro-montro, montro ya mantra-mantra pujian sing disembah kuwi braholo-braholo yang ada di seputaran kabel yang jumlahnya kurang lebih 360 buah yang sejarah dulu gue pikir aku tahu ngomong karo dong kok tahu tuh sejarah ini dia mau toko kitab lah anak cantik ini kok keren jeplak ini orang dasarnya orang wani ngomong ke emang kadang-kadang dasarnya dalilnya gak tak sampai ke soalnya kiwasan tak sampai ke wong potonganmu oon oh, mono, terus terus mending disuguhi mateng kari ngelut kari ngemplok ngomongnya lo gampang Wes, ini pengen cetok jelasin orang yang ngomah tak ceritanya tapi yang bawa gula pengen bawa abak tak ini Rasulullah diutus ini budaya tawaf mengubungi, mengumeti protes nah ini ramah aku gak usah cerewet mengumeti Ka'bah ini tetap gak dilarang secara frontal gak langsung dikatakan itu syirik gak boleh dihapus secara total ini Pusok tak karepku Bicarkan Nyubengi kak gae panggah Neng aturannya sing diubah islami kalau asale ngumeti Ka'bah kalian mudo ote-ote gondel gandul saiki diganti harus nutup aurat sing asale ngumeti Ka'bah kalian mau mantra-mantra pujian kuwi diganti maos kalimah-kalimah thayyibah, maos ayat Quran, maos zikir, maos talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak Kula waos ngeten iki jenengan kersane kepingin mriku muga-muga sedaya saged mereka. Biaya haji niku sekitar 40 juta. Biayane tuku mobil sekitar 200 juta. Larang haji nopo larang mobil? Larang haji nopo larang mobil? Wonten boten tiang kali lanang sing sampun jatah mobil tapi dereng haji. Wong apa ngono ya. Berarti ra kenal penting agama, Pak Lurahmu wis apa durung? Mulai apa, Bu? Barang enggak panggung. Nah ini berarti tingkat keagamaan kita masih dipertanyakan kalau kita imannya kalah dengan emannya. Woi, wedhus sing digawe korban rata-rata regane 2 juta. HP sing rada tangge regane 6 juta, sampai 7 juta. Wonten mboten tiyang sing sampun gadah HP rada larang ning urung tahu korban. Abi. Woi. yang kepeksa korban itu ya raih bang yang nonton karo yang dituntun yang nonton lompong banget yang dituntun nah itu mestinya yang disembelah yang nonton